pagi Pak Pagi Komentar Anda Sangat mengalukan Indonesia Sosok pemimpin dilantik di penjara Syarat jadi pemimpin adalah berkelakuan baik Tidak melakukan kunci Ini sudah kaprah sulit Sosok Menteri Dalam Negeri juga menyetujui pelantikan di itu kan sangat memalukan pandang dari dalam negeri maupun dari luar negeri seorang pemimpin yang sudah salah dipilih sama rakyatnya dan dilantik. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, terima kasih Pak Endro. Halo, selamat pagi. Pagi Bu Dona. Iya, silakan. Ya, kalau saya melihat perbuatan apa seizin Menteri Dalam Negeri ini dan perbuatan Gubernur Lampung ini sangat tidak memajukan negara dan bangsa. Kalau saya pemimpin cepat mereka itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Agung, selamat siang. Halo. Silakan Bapak komentar Anda. Ya, selamat siang. Ini baru kejutan, Mbak. Masuk Muri Indonesia dan Guinness Book of Record Dunia, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Pak Paulus, selamat siang. Ya, Ibu. Ya, menurut, eh, menurut saya, Bu, ya. Menurut kami, pelantikan tersebut sesuai prosedur, Bu. Sesuai undang-undang. Kalaupun setelah dilantik lalu dicopot, juga sesuai undang-undang, Bu. Kena terpidana. Pertanyaannya, kenapa terpidana kok dilantik? tentu jawabannya proses penetapan sebagai terpidana itu kan memakan waktu Bu ya. Jelasnya memakan waktu panjang lah Sewaktu dipilih sebagai calon wakil bupati bisa saja belum terindikasi sebagai tersangka Setelah dipilih jadi wakil bupati barulah ditetapkan sebagai terpidana Yang menurut kami tidak ada yang aneh dalam pelantikan tersebut Terima kasih Bu Terima kasih Pak Paulus Pak Iksan selamat siang Selamat siang Ibu Komentar Anda Benar-benar Indonesia itu DPR itu Dewan Penipu Rakyat kata saya Kok bisa seperti itu ya Orang itu Apa namanya Kira Sang sih Kok masih bisa jadi calon bupati gitu loh Bu Oke terima kasih Bu selamat Terima kasih Pak Iksan Pak Jimmy selamat siang Selamat siang Komentar saya Dagelan paling lucu sepanjang sejarah yang ada di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Pak Yudi, selamat siang. Eh, selamat siang. Seorang calon karyawan aja kan itu diminta apa tuh surat apa? Surat surat SKKB Pak. Ah, terus seorang karyawan yang sedang terkena kasus pun dia bisa disetor dan kemudian dia akan diberhentikan. Itu seorang karyawan tuh, gimana seorang pejabat? Terima kasih. Pak Seven, selamat siang. Ini namanya zaman udah bukan zamannya Edan, tapi orangnya yang Edan. Terima kasih. Pak Andri, selamat siang, silakan. Kalau saya dengar kata-kata pejabat sama penjahat itu mirip ya, Pak Andri. Silakan Pak. Halo. Ya, ya silakan. Ah ini kalau kita kadang-kadang sedih juga sih. Kalau kita menyebut negeri kita, negeri penjahat ya kita sedih tapi kenyataannya saya baca di koran terbesar di Indonesia ini di seluruh Indonesia kalau tidak salah ada 70 lebih uh, kepala daerah maupun wakilnya yang nah, jadi terdakwa baik yang sudah diputus di pengadilan maupun yang masih proses alangkah menyedihkan negeri kita ini dan itu semua kebanyakan hampir semua adalah eh, kader -kader partai untuk itu di 2014 ini rakyat harus benar-benar lebih teliti lah memilih siapa yang akan memimpin bangsa ini dan juga kepala-kepala daerahnya. Ya, Andi. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan. Sedih juga, Bu, ya, dengar begini, Bu, ya. Kelihatannya eh, para pejabat ini, khususnya Tum kok nggak pernah ada yang nyerah, ya, Bu, ya Kenapa kita nggak berlakukan satu peraturan kalau mereka melakukan gini, dihukum mati aja Bu. Jadi, semuanya Bu. Kalau nggak gini, ya contohnya korupsi bermiliar-miliar, hukuman tujuh tahun. Jadi harus ada satu, bikin satu enforcement yang keras, sehingga ada hukuman mati. Jadi mereka kapok Bu dari partai, dari mana aja itu dilakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andi Pak Rudi, Anda yang terakhir silakan. Halo. Ya, silakan. Ini loh Bu, menurut saya itu kan tinggal tergantung pimpinan pimpinan kitanya ini Bu, Bapak Presiden ini. Kenapa orang yang sudah terlibat korupsi malah jelas-jelas dia sudah tersangka? Kenapa masih bisa di apa kata dunia Bu? Seandainya seperti itu, di penjara dia menjadi kepala daerah seperti itu. Cukup sekian aja Bu. Terima kasih.